Sahabat Tanah Leluhur, kali ini memasuki episode ke-31 dengan judul Mendung di Pagi Hari. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Keempat ini menampilkan M. Abud sebagai Prabu Purbaya, Yuli sebagai Cempaka, Iwan Dahlan sebagai Rakya Mandala, Ai sebagai Kinanti, Heri sebagai Begawan Agung, Niko Septiawan sebagai Raden Burangrang, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. bangsa Tarumanagara, sedangkan Arya Dumilah bersama dua orang pembantunya tewas dalam pertempuran di muka rumahnya. Juga diceritakan ketika Raden Burangrang tengah tenggelam dalam kesedihan, tiba-tiba pintu kamar yang menyekapnya terbuka dan kemudian tertutup kembali secara aneh. Aku datang untuk menolongmu. Eyang. Oh, Eyang. Lepaskanlah totokan yang menghambat kekuatan kami, Eyang. Dan kita harus segera membebaskan keluarga Paman Arya dan yang lainnya. Lalu di manakah Arya Dumila? <laughs> Oh, apa yang telah terjadi dengannya, Kinanti? Apakah, apakah Arya Dumilah telah tewas? Iya, ayah. Kita, kita harus menyelamatkan keluarga mereka, ayah. Kita harus segera pergi dari sini. beberapa saat setelah mereka mencekal tangan gurunya, tiba-tiba saja tubuh mereka bersama dengan begawan Sukayana lenyap dari pandangan mata. Dan sesaat kemudian, pintu kamar yang menyekapnya terbuka. Aku akan melumpuhkannya sebelum suasana menjadi ramai. kita tinggalkan tempat ini sebelum menjadi semakin ramai. Baru saja Begawan Agung Sokayana keluar dari muka pintu ruangan yang menyekap dua orang pewaris tahta Tarumanegara, muncul empat orang prajurit dari ujung lorong. Ketika lewat di samping empat orang prajurit yang tidak dapat melihatnya, Kinanti mengirimkan tendangan dan pukulan berantai dan dalam sekejap saja ketiganya bergelimpangan. Tetapi dua orang prajurit lainnya yang muncul di ujung lorong melihat kawannya bergelimpangan secara aneh, segera saja berteriak memanggil bala bantuan. Hoi! Ada pengacau! Ada yang datang! Begawan Agung Sukayana sempat keluar, suasana dalam istana telah menjadi ramai dan pintu gerbang telah dijaga ketat, dipenuhi dengan para tokoh yang tangguh. Dan Sang Rakya Manggala yang merupakan wakil utama Sang Dapun Tahyang dari tanah seberang pun telah nampak di sekitar halaman istana. Huh? Apa yang telah terjadi? Huh? Bagaimana bisa ada pengacau yang datang masuk kemari? Huh? Oh, ah, ampun, tuanku. Hamba masih sempat melihat empat orang teman yang tengah berlari menuju ruang tahanan terlempar ke kiri dan ke kanan. Uh, tetapi hamba tidak melihat seorang pun di sekitarnya. Kurang ajar. Iblis atau silumankah yang mengganggu ketentraman wilayahku? Siapapun engkau, jangan harap kalian dapat lolos dari tanganku. Sang Rakya memejamkan matanya, mulutnya komat kamit, dan sesaat kemudian ia membuka matanya. Perlahan-lahan, matanya memandang ke arah pohon besar di halaman istananya. Engkau pastilah kakek tua tangguh yang telah melukai adikku karma duka. Kau tidak dapat memperdaya aku dengan permainan kanak-kanakmu. Aku akan tunjukkan padamu bahwa kami orang-orang seberang, bukan menyerah. Iya. Sang Rakya Mandala kemudian melesat menerjang ke arah batang pohon beringin besar di halaman istana dan tiba-tiba saja di hadapan para prajurit dan tokoh dari tanah seberang muncul tiga sosok bayangan, seorang kakek tua dan dua orang anak muda. Dan sesaat berikutnya terdengar ledakan keras. Pukulan dari sang Rakya Mandala bertumbuk dengan pukulan Begawan Sokayana.

mulai menjual laga kembali. <laughs> Dan kali ini engkau salah menumpuk orang. <laughs> Agaknya orang sepertimu sangat berbahaya untuk dibiarkan hidup. Karena itu, bersiaplah untuk menghadapi maut, wahai orang tua. Ya, ya. Jaga Dewa Batal. Hebat sekali kepandian wakil utama dari tanah seberang ini. Seandainya kakiku tidak terluka dan mengganggu gerakku, mungkin aku akan dapat melayaninya dengan lebih baik. Amat Pertempuran antara dua tokoh sakti berlangsung terus dengan hebatnya. Nampak Begawan Agung Sokayana mulai terdesak oleh serangan-serangan dari Sang Rakyat Mandala. Sementara itu Raden Burangrang yang melihat hal tersebut segera saja bersiap untuk terjun membantu Begawan Sokayana. Tetapi dua orang tokoh dari tanah seberang segera saja menghadangnya. Kami tanah ini cepat selamatkan dirimu. Begawan Sukayana menerjang ke arah Burangrang dan menyerang lawannya hingga terjajar mundur dan kemudian beralih kepada lawan Kinanti. Tetapi karena tenaganya yang sudah banyak berkurang, pukulannya tidak berhasil merobohkan lawannya. Bahkan ia sendiri yang kemudian mendapat kesulitan. Sementara itu sang Rakya Mandala kini melesat cepat menerjang ke arah Raden Burangrang. Dan sekarang giliranmu anak manis. Hop. <laughs> Lihatlah, anak muda asuhanmu telah berada kembali dalam tangan. <laughs> Hei, jangan beri kesempatan lagi. Bunuh orang tua itu. Balik terang, kau raga, bunuh. Dua tokoh dari tanah seberang yang dipanggil dengan nama Balintang dan Laga kemudian terus mendesak Begawan Sokayana yang menjadi semakin lemah Sampai akhirnya pada suatu saat, kakek tua itu tidak dapat lagi berbuat banyak. Sebuah pukulan daur laga tepat mengenai dadanya, disusul dengan pukulan berantai dari Balintang. Lepaskan totokanku, dan marilah kita terus bertempur sampai mati. Jangan sakiti eyangku. Oh, pastikan dan balintrang Dawur Laga. Baik, kuatku, Ya, ya, ya. Burangrang dan Kinanti memalingkan wajahnya. Mereka tidak dapat berbuat apapun dalam keadaannya yang lemah. Sambil tertawa terkekeh-kekeh, Sang Rakyat Mandala memerintahkan orang-orangnya untuk menggusur kembali dua orang anak muda itu ke dalam kamar tahanannya. Beberapa saat kemudian di dalam balairung istana Tarumanagara. Hmm. Bagaimana Karmaduka? Apakah sudah kau perintahkan orang-orangku untuk menyebar undangan pada sisa-sisa pengacau itu? Sudah, tuanku. Sejak pagi tadi sebelum kakek tua pengacau itu datang ke istana kita. Dan mungkin sebentar lagi mereka kembali. <laughs> bagus, bagus. Aku tidak mengharapkan mereka datang hari ini. Tetapi jika sebelum tengah hari besok, mereka tidak juga datang. Aku akan menggantung dua orang anak muda itu. Iya, tuanku. Hal tersebut telah hamba cantumkan dalam undangan itu. Yang mana tuanku hendak menukar tawanan kita dengan tawanan mereka. <laughs> Kita tunggu saja keramaian yang akan terjadi besok di alun-alun Karma Duga. <laughs> ditinggalkan. Rasa-rasanya bagaikan satu tahun lamanya. Istana ini terasa demikian kosongnya. Iya. Keadaan di Karang Sedana ini cukup tenteram. Tidak ada salahnya jika aku kembali ke arah barat sana. Raden Burangrang dan Kinanti sangat membutuhkan pertolongan. Dari Paman Rangga Muda, aku mendapat keterangan bahwa wilayah Taruma Negara pada dasarnya sangat menghormati kita. Sang Rakyat Mandala cukup menyegani kerajaan kita. Tetapi menurut beliau Sang Rakyat Mandala yang merupakan wakil utama dari Sang Dapun Tahyang, penguasa besar dari tanah seberang, hanyalah merupakan salah seorang tokoh dari sekian banyak tokoh yang disebar beliau dari tanah seberang. Iya, Dapun Tahyang adalah seorang maharaja yang hampir tidak ada bandingnya. Kekuasaannya sangatlah besar, bahkan hingga ke Malaka. Lalu, apakah Kanda akan tetap membangun Rangrang dan Kinanti dengan menumbuk sang Rakia Mandala yang merupakan wakil utama Sriwijaya. Uh, aku akan mencoba melihat situasi. Aku tidak menghendaki pertumpahan darah. Tetapi jika untuk membela yang tertindas, aku akan berusaha sedapat yang aku lakukan. Syukurlah jika tidak harus menggunakan kekerasan. Jika begitu, marilah Kanda. Uh, marilah Dinda. Tetapi ingat janjimu. Aku ingat Kanda. Cempaka menyambut tangan Prabu Purbaya suaminya yang diulurkan ke hadapannya. Dan keduanya pun saling genggam dengan mata terpejam. Pusatkan perhatianmu ke sekitar tempat itu. Di pinggiran sungai Sedane. Baik, Kanda. Suasana di bilik itu seketika menjadi lengang. Dan pada saat yang lain, jauh di sebelah barat Gunung Ciremai, di wilayah kaki Gunung Salak, tak jauh dari sungai Sedane. dengan suasana di tempat ini, Kanda. <laughs> Terima kasih untuk perjalanan tamasya ini. Eh, ini bukanlah tamasya, Dinda. <laughs> Tapi aku akan menikmatinya sebagaimana sebuah tamasya yang menyenangkan. Eh, sudahlah. Sekarang mari kita terus ke arah barat, menuju kota Raja Tarumanegara. Kita berlari cepat dan jaga baik-baik kandungan. Mari. Hup. Hup. tindakan kemelut yang terjadi di sana. Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-31 dengan judul Mendung di Pagi Hari. Sampai jumpa.